Dalam bahasa Arab disebut dengan khairu nisa'il alamin. Khairu nisa'il alamin. Wanita terbaik di alam semesta. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya ingin menyinggung beberapa hal. Yang pertama, yaitu saya ingin menyinggung hari ini adalah hari pertama dari tahun baru yang kita masuki 1436 Hijriah. Yang saya singgung bukan untuk merayakan tahun baru Islam karena tidak ada contohnya dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di dalam syariat Islam secara umum. Akan tetapi yang saya singgung adalah bahwasanya apapun yang Anda lakukan di dunia Anda mau baik, Anda mau buruk, maka matahari tidak akan pernah menggubris Anda. Itu harus diyakini dengan seyakin-yakinnya. Dengan empat keyakinan. Al-yaqin, haqqul yaqin, wa ilmul yaqin, wa ainul yaqin. Harus diyakini dengan seyakin-yakinnya. Matahari tidak akan pernah menggubris Anda. Anda mau taat kepada Allah, Anda mau bermaksiat matahari tetap akan menjalankan tugasnya terbit tenggelam terbit di timur tenggelam di barat terus seperti itu dia tidak akan pernah berhenti tidak akan menggubris anda kalau seandainya anda melakukan maksiat kepada Allah kemudian matahari menoleh begitu kemudian dia eh kenapa kamu bermaksiat enggak akan tidak akan pernah ada pertanggungjawaban di dunia itu kita harus yakini baik-baik. Dan ini yang membuat manusia akhirnya kecanduan dengan maksiat. Yakini baik-baik bahwasanya di dunia tidak akan pernah ada permintaan pertanggungjawaban. Matahari tetap akan menjalankan tugasnya, terbit tenggelam, terbit tenggelam. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terutama ibu-ibu saudari-saudari muslimah dan juga para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini. Perkataan yang sangat menarik dikatakan oleh seorang sahabat yang mulia. Sahabat termasuk sahabat dari sahabat yang berilmu. 70 surat langsung beliau ambil dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Mas'ud Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu beliau mengatakan mana dimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali artinya tidak pernah aku menyesal terhadap sesuatu lebih besar penyesalanku dibandingkan terhadap suatu hari lihat hari berkaitan dengan hari anda akan beramal apa saja jangan pernah ada yang menggubris anda apalagi matahari jangan pernah berharap Allah subhanahu wa ta'ala meminta pertanggungjawaban di, di dunia meninggalkan sholat meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan melanggar maksiat, eh, melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berharap akan digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berharap matahari akan menoleh ketika Anda bermaksiat. Aku tidak pernah menyesal terhadap sebuah hari, terhadap sesuatu yang mana hari itu mataharinya terbenam, berarti umurku berkurang dan amalku tidak bertambah. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah ada seorang yang bernama Qais. Salah seorang ulama salaf mengatakan ketika beliau didatangi oleh tamu tamu tersebut berkata, "Ya Qais, kalimni wahai Qais. Ayo bicara kepada aku, saya tamu." Kata Qais rahimahullahu taala, "Amshiki sams hatta ukallimak." Pegang itu matahari. Pegang itu matahari sampai aku bisa berbicara ngobrol denganmu. Waktu akan terus berlanjut. Tidak akan pernah berhenti. Sekali lagi saya tekankan bahwasanya momen ini menjadikan kita harus lebih mengetahui bahwasanya tidak ada pertanyaan di dunia. Itu yang menjadikan seorang akhirnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, buang-buang waktu karena tidak ada permintaan pertanggungjawaban. Coba perhatikan, seorang pegawai ketika dia terlambat maka akan ada peringatan pertama dari pimpinannya, dari manajernya, dari bosnya. Terlambat kedua akan ada peringatan kedua dan dia akhirnya harus hati-hati mawas diri. Di sini akhirnya kita memahami perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya seorang yang Bertakwa itu bagaikan orang yang berjalan di atas sebuah jalan yang penuh dengan duri. Dia sangat memperhatikan apa yang dia jalani. Jangan sampai duri tersebut masuk ke dalam ke dalam kakinya. Maka hati-hati ibu-ibu saudari-saudari yang muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan biarkan waktu buang percuma Jangan biarkan kita melalaikan kewajiban kepada Allah. Jangan biarkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk maksiatnya. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu tema kita adalah wanita terbaik di alam semesta. Bahasa Arabnya khairu nisa'il alamin. Kata-kata khair dalam bahasa Arab dia adalah siratut tafdil atau ismut tafdil. Ismut tafdil artinya adalah ismun yadullu ala syai'aini ishtaraka fi sifah yazidu ala al-akhar fiha yazidu ahaduhuma ala al-akhar fiha artinya Kata khair adalah sebuah kata yang menunjukkan terhadap dua hal yang sama dan salah satunya lebih unggul dibandingkan yang lain dalam sifat yang sama tersebut. Saya ulangi, khair adalah sebuah kata yang menunjukkan dua hal yang salah satunya lebih unggul di dalam salah satu sifat yang mereka bersama di dalam sifat tersebut. Seperti kalau saya bilang, gelas ini lebih rendah dibandingkan botol. Botol ini lebih tinggi dibandingkan bot, eh, dibandingkan gelas. Berarti antara gelas dengan botol dia adalah dua hal yang sama di dalam satu hal. Cuma botol lebih tinggi dibandingkan gelas. Nah, ketika kita mengatakan khairu nisa'il alamin, sebaik-baik wanita di alam semesta, itu berarti khair adalah sebuah kata ya sebuah kata yang menunjukkan bahwasanya dia lebih baik dibandingkan yang lainnya. Nah, yang ingin saya tuju dari apa yang saya jelaskan yaitu wanita terbaik. Pelajaran berarti sebelum kita masuk ibu-ibu saudari-saudari muslimah gaya hidup para sahabat yang sekarang semestinya kita harus sebarkan kepada masyarakat muslim para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah padahal kedua kaki mereka pada waktu itu masih berjalan di atas muka bumi Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada." Dzalikal fawzul azim. Artinya, generasi pertama dari para sahabat, dari kaum muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Dijanjikan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah dan mereka ridho kepada Allah. Lihat. Ustaz, apa hubungannya kita memahami kata khair wanita terbaik dengan para sahabat? Kok nggak ada hubungannya? Perhatikan baik-baik yang ingin saya tuju adalah gaya hidupnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, laki-laki perempuannya, orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang-orang yang dijamin seluruh dari mereka surga. Allah berfirman, "Wa kullan wa'adallahu husna." Setiap dari para sahabat dijanjikan oleh Allah surga. Padahal kedua kaki mereka masih berjalan di atas muka bumi Orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Kalau ada anak muda mengatakan, Ustaz, dari tadi ngomong ridho Allah, ridho Allah, emang kenapa? Kata anak muda, sowat kalau diridhoi oleh Allah kenapa? Kalau diridhoi oleh Allah kenapa? Maka jawabannya, lihat, di ayat yang ke-100 tadi, adallahu lahum jannat. Allah telah menjanjikan bagi mereka. Dan di dalam bahasa Arab, kullu fi'lil mudhari' yadullu 'ala taukid. Setiap fi'il mudhari' menunjukkan kepada penekanan. Jika dia diletakkan dalam jawaban sebuah syarat. Lihat Allah berfirman, orang-orang dari generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar dan mengikuti mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka ridho terhadap Allah sungguh mereka telah pasti begitu terjemahan yang bagusnya telah pasti dijanjikan oleh Allah surga kenapa karena di situ fi'il mudhari lihat juga dalam surat al-bayyinat ganjaran orang-orang yang diridhai oleh Allah dan mereka lah para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ladzina amanu wa 'amilus salihat ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, mereka adalah orang sebaik-baik manusia. Lihat kata-kata khair juga menunjukkan ismut tafdil, lebih sebaik-baik, paling baik manusia orang yang beriman dan beramal saleh. Dan ini juga ada pelajaran nantinya akan saya bahas. Kemudian Allah berfirman setelahnya, "Ulaika jaza'uhum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar." Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radhuan lihat orang yang diridhai oleh Allah ini jawaban yang ngatain ngatain sawat tadi jawabannya orang yang diridhai oleh Allah pasti surga dan itu para sahabat Ya, itu para sahabat, orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka masih berjalan di atas muka bumi. Lihat Pak, lihat Bu, lihat saudari-saudari muslimah sekalian. Anda mungkin masih ngobrol tapi sudah dijanjikan oleh Allah surga. Kan indah. Masih makan nasi uduk dijanjikan oleh Allah surga. Ya? Masih pergi ke taman mini janjikan oleh Allah surga. Masih liburan di puncak dijanjikan oleh Allah surga. Kan indah. Masih berjalan di atas di atas muka bumi. Nafas masih di hidung kita. Hayat masih di kandung badan, sudah dijanjikan oleh Allah surga. Indah. Tidak ada hidup yang lebih indah dibandingkan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Itulah para sahabat karena mereka diridhoi oleh Allah. Nah, pertanyaannya, apa gaya hidup para sahabat sehingga mereka dijanjikan oleh Allah surga sehingga mereka mendapat ridho Allah yang dijamin masuk surga. Apa gaya hidupnya? Ini yang saya kaitkan dengan tema kita. Tema kita wanita terbaik di alam semesta khairu nisa'il alamin. Salah satu gaya hidup para sahabat. Kenapa mereka mendapat ridho Allah sampai dijanjikan surga adalah untuk urusan akhirat. Ingat ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ingat baik-baik. Ini gaya hidup orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Yang ingin masuk surga, yang ingin diridhoi oleh Allah, contoh mereka para sahabat tidak ada jalan lain ada pepatah Arab mengatakan, "Tashabbahu bihim illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu." Serupakan diri Anda dengan para sahabat, dengan orang-orang mulia. Sesungguhnya menyerupakan diri, diri dengan orang-orang mulia adalah sebuah keberuntungan. Tidak ada jalan lain agar mendapat ridha Allah kecuali nunut jalan mereka. Di sini rahasia kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Katakanlah, ini jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, tidak ada jalan lain. Ingin diridhai oleh Allah, ikuti para sahabat. Gaya hidup para sahabat bagaimana? Ini yang berkaitan dengan tema kita. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Gaya hidup mereka untuk urusan akhirat harus yang paling perfect. Jadilah manusia perfeksionis untuk urusan akhirat. Contoh ibadah yang baru kita lewati ketika bulan Zulhijjah, ibadah kurban. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau mengamalkan konsep konsep gaya hidup seperti ini. Untuk urusan akhirat harus paling sempurna. Jadilah seorang yang perfeksionis untuk arah akhirat. Bagaimana itu? Lihat Anas bin Malik bercerita, dhaha النبي صلى sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bikabshaini azimaini saminain Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkorban dengan dua domba jantan. Tentunya jantan dengan betina beda harganya. Yang gemuk dan besar Tentunya yang gemuk dan besar beda harganya dengan yang kurus. Amlahaini akranain. Amlahain artinya domba tersebut berwarna putih dan di matanya ada warna hitam atau di empat kakinya ada warna hitam dan jenis domba tersebut adalah domba domba yang jarang makanya dia mahal dan dia jenis terbaik ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berkurban, Beliau mencontohkan untuk urusan akhirat selalu menjadi yang paling sempurna. Jangan sampai sekedarnya. Ini tidak sebagian kaum muslim kalau untuk urusan akhirat berkurban misalkan mencari mana yang paling murah. Akhirnya datang sapi-sapi setengah kambing Saking kurusnya. Subhanallah. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Untuk urusan akhirat, kita harus yang sempurna. Bayangkan, sebagian manusia mempunyai prioritas terbalik. Gaya hidupnya itu dia balik dan ini akibat tidak menuntut ilmu maka saya tekankan ya saya tekankan para ulama di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di mengatakan kamalus sa'adati fil ilmi wal amali salih kesempurnaan kebahagiaan akan didapatkan dengan ilmu dan amal saleh ingin bahagia harus ilmu tidak bisa tidak harus berilmu Makanya kegiatan-kegiatan kajian seperti ini harus digalakkan di tengah-tengah masyarakat agar kaum muslim benar-benar memahami agamanya sehingga nantinya dia bisa beramal yang akhirnya mendapatkan kehidupan yang bahagia. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan ia beriman, maka kami lihat di situ ada falanuhyiyannahu. Lam di situ maksudnya lamut taukid. Kemudian ada nun di akhirnya sebelum dhamir nunut taukid. Falanuhyiyannahu ini menunjukkan dua penekanan yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka sungguh kami akan benar-benar memberikan kepada dia kehidupan yang baik. Ibu-ibu, saudari-saudari, untuk urusan dunia saya masih membicarakan masalah gaya hidup ini. Bahwasanya gaya hidup para sahabat untuk urusan akhirat harus yang paling tinggi sedikit menyimpang. Urusan dunia saja kita tidak ingin yang sekedarnya. Makanya di sini sebagian kaum muslim masih banyak yang belum menikah, jomblowati, jomblowati. Kenapa? Karena mencari malaikat di dunia. nggak dapat. Apalagi nggak nyadar, coba ngaca gitu loh. Subhanallah, ngaca. Ya. Mencari malaikat di dunia nggak akan dapat. Semuanya mempunyai kekurangan. Ini Bapak ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk urusan dunia kita mau mencari suami yang perfect ya. Yang uh, banyak ilmunya, ahli ibadah, ganteng, kaya. Oh, kaya itu paling pertama kayaknya deh. Kaya paling pertama kayaknya. Ya, kalau dihadapkan ada laki-laki ganteng, ada laki-laki tidak ganteng, biasa saja, tapi kaya. Kayaknya ini yang paling laku. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mau mencari laki-laki ya, calon suami yang saleh, kaya, ganteng, kulitnya putih, bukan putih tua, Putih tua itu istilah halus Banjarmasin untuk orang yang berkulit hitam. Itu putih tua. Jadi kalau lagi lamaran, nanya seorang lelaki nanya kepada keluarga perempuan, "Ibu mohon maaf, Bapak mohon maaf, anak ibu kulitnya bagaimana?" Alhamdulillah anak saya putih tua. Hmm. untuk urusan akhirat subah untuk urusan dunia kita mau yang paling perfect Coba lihat mobil, mau rumah, tidak mau yang sekedarnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad dunia mal'unah wa mal'unun man Dunia terlaknat dan terlaknat orang-orang yang di dalamnya illa zikrullah wa mawala. Kecuali zikir kepada Allah atau hal-hal yang mengkonsekuensikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Au muallimun au muta'allimun. Atau orang yang mengajarkan ilmu atau orang yang belajar ilmu. Terlaknat. Dan cari saja ayat Al-Qur'an dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mulai Sahih Bukhari sampai Mustadrak Hakim, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Malik, Musannaf Ibnu Abdul Razzaq tidak akan pernah kita dapati dunia dipuji di dalam syariat Islam. Terlaknat dia. Tetapi untuk dunia kita paling semangat. Paling ingin paling sempurna. Padahal Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya, ana karakibin astadhillu tahta syajara, thumma aqumu farah." Artinya, apa hubunganku dengan dunia? Aku seperti seorang pengembara yang berteduh sebentar. Ini lihat, perhatikan orang-orang yang ditipu dengan dunia. Ya, yang mengatakan seakan-akan dia hidup selamanya di dunia. Seakan-akan dia, padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dia bagaikan seorang pengembara berteduh sejenak. Apakah masuk akal, masuk logika kalau seandainya di berteduh tersebut dia bikin rumah sejadi-jadinya di tempat tujuan aslinya nanti dia tidak punya rumah. Dan ini yang membedakan salaf dengan khalaf. Ini yang membedakan para sahabat dengan orang-orang generasi terakhir. Para sahabat yuhibbunal maut minal haya. Mereka lebih mengedepankan cinta kepada kematian dibandingkan kehidupan. Kenapa? Sedangkan kita yuhibbunal hayata minal maut. Jangan kita deh. Karena sebagian ada yang protes sama saya. Ustaz, kalau lagi ceramah jangan bawa kita. Kalau ustaz salah, salah saja sendiri ya sebagian orang deh kalau begitu sebagian orang ya dia lebih suka kepada kehidupan dibandingkan kematian kenapa apa bedanya kita dengan para sahabat apa bedanya sebagian orang dengan para sahabat perhatikan baik-baik ada perkataan ulama salaf mengatakan li'annahum ammarul akhirah wa kharrabud dunya karena para sahabat orang-orang yang memakmurkan akhirat mereka mereka punya rumah loh di rumah di, di surga mereka punya alat transportasi loh di surga. Mereka punya emas dan perak loh di surga. Meskipun dunia mereka hancur sebagaimana yang terjadi kepada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ahadul mubasysyirin bil jannah. Asalnya beliau orang yang paling kaya di Mekah. Setelah berhijrah masuk ke dalam agama Islam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala hanya mempunyai satu kain yang apabila kain tersebut ditutup kepalanya maka akan kelihatan kakinya menghancurkan akhirat dan menghancurkan dunia mereka tapi akhirat mereka punya punya semua yang dibutuhkan oleh manusia li'annahum ammarul akhirah wa kharrabud dunia. Para sahabat kenapa lebih mencintai kematian dibandingkan kehidupan? Karena mereka yakin di dunia hanya sementara. Makanya mereka membangun kehidupan hakiki mereka di surga. Di akhirat. Di dunianya hanya sekian. Sebutuh batas makan, punya tempat tinggal. Makanya ada perkataan Imam Ahmad rahimahullah yang sangat menarik kepada anaknya. Beliau mengatakan, "Ya bunayya, innama huwa ta'amun duna ta'am." wa syarabun duna syarab wa innama hiya ayyamu qalail wahai anakku sayang sesungguhnya dunia ada minuman di atas minuman ada harga minuman mungkin sekitar 10 ribu ada harga minuman ratusan ribu ada makanan di atas makanan ada pakaian di atas pakaian tetapi semuanya sama fungsinya untuk makan, untuk minum, untuk menutup aurat yang paling penting innama hiya ayyamu qalail. Sesungguhnya dia hanya hari-hari yang berbilang saja. Habis itu selesai. Kapan mati? Semua yang dimiliki di dunia menjadi atas nama ahli waris. Berarti bu, ibu sekarang tinggal di rumah siapa bu? Rumah orang bu. Itu yang di dompet tas-tas ibu yang mahal-mahal, kemudian di lemari banyak pakaian-pakaian yang mahal-mahal, itu milik orang, Bu. Milik siapa? Ahli waris. Bedanya kita dengan para sahabat, sebagian orang dengan para sahabat mereka membangun akhirat mereka dan menghancurkan dunia mereka. Sebagian orang membangun dunia sejadi-jadinya. Rumah paling besar, mobil paling mewah. Kemudian harta bertumpuk paling banyak. Emas mungkin kiloan, itu pun dipakai semua. Subhanallah. Saya pernah Bu melihat orang ya memakai emas dari mulai sini sampai sini dipakai semua. Allahu akbar saya bilang ya itu kapan mati ini maksud firman Allah yang berbunyi waja'alakum mustakhlafina fi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian harta tersebut sebagai istikhlaf artinya yang mewarisi kalau tidak digunakan di jalan Allah dia akan wariskan kepada orang setelahnya itu arti mustakhlaf jangan tertipu dengan dunia ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Kembali kita ke permasalahan tadi. Untuk perkara dunia kita ingin yang paling perfect. Mohon maaf, kamar mandi saja. Ya, WC kita tidak mau sembarangan merek, harus yang paling bagus. Itu padahal untuk buang hajat. Mau yang paling bagus. Tapi untuk urusan akhirat, subhanallah, mau yang sekedarnya. Apalagi nih, kadang-kadang orang-orang yang tertipu dengan dunia, contohnya kalau seandainya untuk keperluan dunia pelesiran ya ke luar negeri atau luarnya luar negeri wah itu <laughs> itu berarti saya sudah kesal ibu ya kenapa karena ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dia untuk pelesiran ya yang notabennya kadang-kadang tidak semua di luar negeri atau luarnya luar negeri itu cuma dilihat aurat orang-orang jangan sejenis jangan beda jenis sejenis ciuman mau dia keluar ribuan dolar sudah sampai nanti ke Soekarno Hatta melihat orang-orang yang baru sampai cuma Cilengsi, ah, Cilengsi kampung. Nih, Eropa, Amerika. Ya. Tapi untuk urusan akhirat, untuk urusan haji, umroh, bersedekah di jalan Allah paling banyak perhitungan Contoh-contoh paling banyak perhitungan. Sering pertanyaan kan ditanyakan kepada para ustadz. Ustadz, eh, apa hukumnya kalau kita bersedekah kepada orang-orang yang kadang-kadang kalau kita sedekahi dia menggunakan harta tersebut untuk hal yang tidak manfaat. Maka jawabannya anfiq umfiq alik. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ibnu Adam, anfiq, anfiq alaik." Wahai anak Adam, nafkahkan. Allah pasti akan balas sedekah tersebut. Unfiq di sini adalah fi'il mudhari' kata kerja langsung dalam bentuk jawaban sebuah syarat yang menunjukkan kepada keniscayaan pasti. Kadang-kadang pertanyaan yang sejenis itu hanya untuk trik agar susah mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak mikir untuk bersedekah. Tetapi untuk perkara dunia, perkara perkara pelesiran, perkara yang tidak bermanfaat kadang-kadang dia sangat keluar ribuan dolar, puluhan juta rupiah. Itu untuk perkara dunia. Sebagian orang ingin yang paling perfect maka rubah gaya hidup itu. Rubah pola pikirnya untuk urusan akhirat saya harus yang paling sempurna. Contoh lagi Bu. Orang-orang kalau bekerja untuk mencari dunia dia mau yang paling sempurna. Contoh, ketika melamar kerja ditawari gaji, Pak, mau gaji berapa? 1 juta atau 27 juta per bulan? Tentu dia mau mencari yang 27 juta. Tapi giliran sholat berjamaah mencari yang sendirian. Iya kan? Untuk urusan akhirat seperti itu. Kalau untuk urusan akhirat bekerja, misalkan mohon maaf bagi kaum muslim yang melihat kajian ini dan menyimak kajian ini, yang bekerja di bengkel, di bengkel resmi, bukankah dia harus pakai baju baju kodok, kemudian di sini ada obeng nomor 21, 19, 20. Di sini ada tang, di sini ada lengkap. Ya, kalau dia bekerja sebagai dokter dia harus pakai pakaian baju putih, kemudian ada yang di telinganya itu dan macam-macam lengkap. Tapi giliran nuntut ilmu datang ke majelis nggak nulis. Kalau yang hadir di majelis ilmu seperti Imam Syafi'i, oke okay lah nggak menulis. Imam Syafi'i dalam satu malam baca kitab hadis muwatta ratusan hadis beliau hafal. Silahkan nggak nulis. Nanti ada berkelit lagi, Ustadz saya nggak nulis, tapi saya merekam loh Ustadz. Ini bapak ibu, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Untuk urusan akhirat harus mencari yang paling perfect. Contoh, pertanyaan-pertanyaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum menunjukkan gaya hidup mereka. Lihat. Bedakan dengan pertanyaan gaya pertanyaan para orang eh, orang-orang di zaman sekarang. Orang-orang di zaman sekarang kalau ketemu dengan ustadznya, kiainya, gusnya, habibnya, tuan gurunya, buyanya, pertanyaan paling populer tiga. Ustadz, atau Pak Yai, tolong dong kasih amalan biar lancar rezeki. Satu. Yang kedua, Ustadz, apa amalannya agar biar saya cepat dapat jodoh? Yang ketiga, Pak Yai, tolong dong amalannya biar saya cepat bayar hutang. Tiga itu semuanya berkutat kepada dunia yang tidak pernah dipuji oleh Allah dan Rasulnya salawatullah wasalamuhu wa barakatuh alaih lihat pertanyaan para sahabat ya Rasulullah dan pertanyaan ini ibu-ibu saudari-saudari harus ingat dan harus jeli dalam memahami memaknai hadis. Pertanyaan yang akan saya sebutkan ini ditanyakan oleh para sahabat baik ketika dalam mereka mukim bersama Rasulullah di kota Madinah atau ketika mereka dalam keadaan safar di tengah-tengah perjalanan itu yang membu yang akhirnya kita pahami bahwasanya para sahabat Nabi pikiran mereka cuma itu karena pertanyaannya hampir sama ditanyakan juga bukan hanya oleh penduduk kota Madinah, orang-orang yang beriman di luar kota Madinah, orang-orang yang tinggal jauh di luar kota Madinah yang disebut dengan Arabi, mereka pun bertanya dengan pertanyaan seperti itu. Itu menunjukkan bahwasanya gaya hidup dan tujuan hidup, orientasi hidup para sahabat yang memang itu. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu yudkhilni jannah wa yubaiduni minan nar wahai Rasulullah tunjukkan aku terhadap sebuah amal jika aku mengamalkannya maka ia akan memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka ini orientalis para sahabat ini pertanyaan para sahabat selalu bahkan dalam pertanyaan tujuannya akhirat ingin akhirat yang paling baik dibandingkan dunia Makanya saya katakan poin yang kedua ini jadilah manusia yang perfeksionis dalam akhirat. Sempurna, harus ingin yang paling sempurna. Lihat pertanyaan-pertanyaan lain yang paling yang ditanyakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu Ya Rasulullah, hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Bukan hanya sekedar dicintai Allah, tapi paling dicintai oleh Allah. Harus perfect dalam urusan akhirat. Makanya saya dari awal tadi menjelaskan tentang ismut tafdil. Ahabbu ilallah. Dan banyak sekali pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha juga Nabi eh, Aisyah bercerita bahwasanya ahabbul amali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adwamuha wa qal. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang paling disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang dikerjakan secara terus-menerus meskipun sedikit. Lihat, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, selalu seperti itu, harus yang mencari yang paling untuk urusan akhirat. Jangan mau yang sekedarnya, untuk sedekah, Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyus shadaqati a'zamu ajran?" Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Sedikit ibu menyimpang tentang sedekah. Yang sekarang hadir di majlis ini dalam keadaan membawa masalah penuh problematika hidup, penuh kesempitan, penuh dengan masalah keluarga kah, antara suami istri, antara anak dengan orang tua, kesempitan ekonomi kah, banyak hutang kah yang hadir di majelis ini ataupun yang mengikuti kajian ini, maka saya kasih amalan yang berkenaan dengan ada kaitannya dengan sedekah. Cari cari orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan yang apabila kita bantu dia dia akan sangat bersyukur kepada Allah wajah yang asalnya merengut, wajah yang asalnya sedih ketika datang bantuan kita tersebut menjadi riang gembira, sukacita, sumringah, maka saat itu kita berdoa kepada Allah, bertawasul ya Allah, aku menolong engkau, menolong hamba engkau sampai dia gembira mengerjakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan yang paling disukai oleh Allah adalah idkhalu surur fi qalbi mu'min. Memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang yang beriman. Dan ini perlu kecerdasan, perlu kecerdikan, perlu penelitian. Mana orang yang paling membutuhkan? Kita kemudian berdoa kepada Allah. Walau sedikit, tidak mesti harus banyak. Kadang-kadang pertolongan itu secuil, tetapi dia sangat senang kita berdoa kepada Allah, semoga urusan kita, permasalahan yang menghimpit kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan. Cari orang yang sangat membutuhkan pertolongan, kita tolong karena Allah. Dan ingat, nggak usah beritahu-beritahu. Ya. Walaupun dengan isyarat, nggak usah beritahu. Walau dengan isyarat, kadang-kadang diberitahu dengan isyarat. Uh, tadi di di luar kantor saya dapati, wah ibu-ibu miskin banget. Saya kasihan deh, kasih aja deh seratus ribu. Ngapain cerita? Kemudian nanti dibumbu-bumbui, dibumbu-bumbui perkatanya. Sebenarnya ini masalah pribadi, privasi sebenarnya. Saya nggak mau cerita sebenarnya. Ya sudah ya kalau seandainya nggak mau cerita, ya sudah nggak usah cerita ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik untuk urusan akhirat para sahabat lihat bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah mana yang paling besar pahalanya?" Salat mana yang paling besar pahalanya? Selalu seperti itu. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa menunjukkan kepada para sahabatnya amalan-amalan yang paling agung. Lihat, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Idza sa'altumullaha fas'alul firdaus." Jika engkau minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Kenapa wahai Rasulullah kita minta surga Firdaus? Dalam hadis yang lain Al Firdaus a'la, Firdaus surga yang paling tinggi. Untuk urusan akhirat harus yang paling sempurna, jangan sekedarnya. Misalkan zakat fitr. Jangan sembarangan beras, minimal adalah beras yang kita makan. Ini enggak beras raskin. Allahu akbar. Ini ibu-ibu sadari-sadari, makanya ini sebab utama saya mengangkat tema ini. Khairu nisa'il alamin sebaik-baik wanita di alam semesta, wanita terbaik, paling baik di alam semesta, agar kita termotivasi menjadi manusia yang paling terbaik. Jangan mau sekedarnya. Jangan mau yang asal-asalan untuk urusan akhirat. Harus yang paling terbaik. Kalau beramal harus yang paling sempurna. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah menyukai jika salah seorang dari kalian mengamalkan sebuah amalan, dia mengamalkannya dengan telaten, dengan benar-benar, dengan maksimal. Tidak boleh setengah-setengah. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam wanita pertama dari wanita terbaik di alam semesta. Kalau saya katakan alam semesta, itu berarti kullu syai' siwallah. Alam semesta artinya adalah segala sesuatu selain Allah. Berarti wanita ini memang benar-benar terbaik di alam semesta tidak ada wanita yang lebih baik daripada wanita-wanita yang akan saya sebutkan sekarang. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik tema kajian kita kali ini khairu nisa'il alamin sebenarnya saya ambilkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, kemudian juga Imam Ahmad dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda khairu nisa'il alamina arba'un wanita paling terbaik karena dia ismut tafdil khair itu adalah satu kata yang menunjukkan kepada ismut tafdil pelebihan terhadap sesuatu yang semisal dengannya wanita yang paling terbaik di alam semesta ada empat Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Sebaik-baik wanita di alam semesta Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam Asia istri Fir'aun dan ada tambahan itu empat wanita ada tambahan yang kelima yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al Ashari radhiyallahu anhu kamula minar rijali kathir walam yakmul minan nisa illa asiyah imra'atu fir'aun wa Maryam bintu Imran wa inna fadla Aisyah 'ala nisa ka fadli tharidi 'ala sa'iri ta'am. Artinya yang sempurna dari para lelaki itu banyak dan yang belum sempurna dari perempuan eh afwan dan belum sempurna dari perempuan banyak kecuali Asiyah istrinya Fir'aun. Maryam anak perempuannya Imran. Dan keutamaan Aisyah, ini wanita yang kelima. Dibandingkan seluruh perempuan adalah seperti keutamaan makanan sarid dibandingkan seluruh makanan. Sarid adalah makanan yang disebut oleh orang Arab di zaman sekarang sebagai meslusah Artinya bubur kadang dia pakai kuah atau tidak yang di dalamnya ada makaroni, kemudian ada daging, kemudian dimakan pakai roti. Pokoknya enak deh. <laughs> Susah menggambarkannya, penting pokoknya enak gitu aja. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari, lima wanita ini kita akan kupas pada pertemuan kali ini. Saya dikasih waktu sampai setengah dua belas sekarang sudah jam sebelas eh jam sepuluh Ya, mukadimahnya terlalu panjang Ustaz. Taib, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Ada penjelasan yang sangat menarik dikatakan oleh Al-Munawi, seorang ulama besar dari Mesir, ulama abad ke-11 Hijriah yang mempunyai kitab Faidul Qadir terhadap hadis yang saya bacakan tadi sebaik-baik wanita di alam semesta ada empat. Beliau mengatakan, khairu nisa'il alamin arbaun. Maryam bintu Imran, sebaik-baik wanita di alam semesta ada empat. Yang pertama Maryam bintu Imran, as-siddiqah Quran. Artinya, dia adalah seorang wanita yang mendapat gelar siddiqah dengan nas penegasan dari Al-Qur'an. وقدمها إشارة إلى تقديمها في fil fadli bal artinya dan penyebutan Maryam didahulukan dibandingkan wanita-wanita yang lain dibandingkan Khadijah dibandingkan Fatimah dibandingkan Asia dibandingkan Aisyah adalah sebagai isyarat bahwasanya beliau paling utama dari semua wanita tersebut. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dan ulama-ulama sebagian yang lain terutama Imam Al-Qurtubi beliau menyatakan bahwasanya Maryam bintu Imran adalah seorang nabiyah seorang nabi tetapi Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah taala menyatakan bahwasanya jumhur ulama berpendapat tidak ada seorang nabi kecuali laki-laki. Kemudian wa Khadijah bintu Khuwailid. Ini masih perkataan Al-Munawi saya bacakan dan Khadijah bintu Khuwailid wanita kedua. Zawjatul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam awwalu man amana min hadhihi ummati mutlaqan beliau istilah beliau adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama masuk dalam agama Islam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Pertama-tama manusia beriman Khadijah bintu Khuwailid. Dan nanti kita akan bahas dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah eh, metode kajian kita sangat mudah Pertama kita sebutkan nanti sejarah dari Maryam. Kemudian apa sifat-sifat Maryam? Kenapa kemudian beliau mendapatkan khairunisa nisa'il alamin? Wanita paling terbaik di alam semesta. Kemudian kita sebutkan Khadijah. Kemudian apa sifat-sifat mereka beliau sehingga mendapatkan gelar khairunisa nisa'il alamin. Terus seperti sampai Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah metodenya nanti. Kemudian di sini disebutkan salah satu keutamaan Khadijah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan manusia paling pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Abu Bakar, dibandingkan Ali bin Abi Thalib dan yang lain-lainnya dari as-sabiqunal awwalun, dari orang-orang yang generasi pertama masuk dalam agama Islam. Yang ketiga, wa Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul anbiya dan Fatimah adalah anak perempuan Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik nabi di seluruh alam semesta. Wa Asya imra'atu Fir'aun allati nataqat tanzil bisana'i 'alaiha wal muradu jami'u nisa'il ard على ala anna kullan minhunna khairu nisa'il ard fi asriha wa amma tafdil bainahunna anhu artinya Asia adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan pujian Allah memuji Asia di dalam Al-Quran. Nanti kita akan baca dalam surat Tahrim. Dan apa sebab kenapa Asia mendapatkan gelar khairun nisa'il alamin? Dan yang dimaksudkan adalah mereka yang berempat ini paling terbaik dibandingkan seluruh wanita sealam semesta sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat tidak ada yang lebih utama dibandingkan lima wanita tersebut dengan tambahan Aisyah radhiyallahu anha. Taib ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita perhatikan mengambil wanita paling terbaik pertama di alam semesta, Maryam bintu Imran. Saya akan sebutkan keutamaan-keutamaan Maryam melalui Al-Qur'an. Perhatikan baik-baik keutamaan-keutamaan Maryam melalui Al-Quran. Nanti baru kita kupas apa saja yang dilakukan oleh Maryam sehingga beliau disebut Khairunisa nisa'il alamin. Wanita paling terbaik di alam semesta. Ayat yang pertama, perhatikan surat Ali Imran pada ayat yang ke-33 sampai 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin dzurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim sesungguhnya Allah mengutus Adam Nuh keluarga Ibrahim dan keluarga Imran sebagai para nabi di atas manusia sealam semesta keturunan akan mengikuti kepada keturunan yang lain. Di sini sedikit menyimpang tentang pendidikan anak. Ayat ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa anak adalah peniru paling ulung, peniru paling mahir dalam meniru terutama orang tuanya. Ya, tidak heran kalau seandainya ada seorang anak yang kalau lagi marah dia mengangkat suaranya di hadapan ibunya kemudian menyebutkan seluruh binatang buas di kebun binatang kemudian mengangkat suara membanting pintu kadang-kadang memanggil ibunya kenapa karena ternyata sang suami yang merupakan bapak dari sang anak tersebut kalau marah terhadap istrinya seperti itu banting pintu kemudian maki-maki istri menyebutkan seluruh binatang buas yang ada di kebun binatang ditur ditiru oleh anaknya makanya Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di rahimahullah ketika menafsiri ayat ini surat Ali Imran ayat 34 ini dzurriyatan ba'du min ba'd keturunan akan mengikuti pokoknya beliau mengatakan ai hasalat tanasubu wat tashakulu bainahum fil khilqati wal akhlaqil jamilah terjadi kesesuaian dan kesamaan di antara keturunan dengan keturunan lainnya di dalam bentuk rupa dan juga akhlak-akhlak yang baik. Kalau seandainya ada seorang, ada pasangan suami istri, kemudian sang istri melahirkan anak yang terlahir ternyata kribo. Sedangkan suami dan ibunya seluruhnya lurus. Nah, ini patut dipertanyakan. Ya? Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Idh qalat imra'atu Imran, "Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran." ketika istrinya Imran yang bernama Hannah bintu Faqutah Hannah bintu Faquta istrinya Imran berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar apa yang ada di dalam kandunganku ini sebagai pembela agamamu. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Maka terimalah aku dariku, sesungguhnya engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini pelajaran yang sangat berarti dari seorang ibunya Maryam sehingga melahirkan seorang Maryam. Yaitu ibunya adalah seorang wanita yang saleh dan ibu-ibu saudari-saudari, jangan pernah berharap anak Anda menjadi anak yang saleh jika orang tua tidak saleh. Dan kesalehan orang tua sangat berpengaruh besar terhadap anak-anak Anda baik dalam perkara dunianya anak atau perkara akhiratnya anak. Ingat, dua anak yatim yang mempunyai harta di bawah rumah, yang rumahnya mau rubuh, kemudian dibangun kembali oleh Nabi Khidir alaihissalam. salam ternyata harta yang tersimpan yang akan dikeluarkan oleh Allah untuk anak yatim tersebut kapan anak yatim tersebut balik adalah dimiliki oleh dua orang tua yang saleh. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi wa kana abuhuma salihan. Kedua orang tua anak tersebut adalah dua orang tua anak yang saleh. Dua orang tua yang saleh Ternyata disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dari Abdullah bin Abbas, "Walam yu'raf minhuma salahiyah." Salahun. Ternyata orang tua kandung dari dua anak yatim tersebut bukan orang tua, orang tua yang soleh, tidak dikenal dengan kesolehan. Tetapi ternyata yang soleh adalah kakeknya, buyutnya yang nomor tujuh Artinya seorang yang soleh, orang tua yang soleh akan menjaga keturunannya sampai berapa turunan? Tujuh turunan. Lihat, kesolehan orang tua sangat berpengaruh terhadap anak-anak Anda. Jangan pernah berharap anak Anda semangat membaca Al-Quran kalau seandainya bapak ibunya tidak pernah baca Quran Jangan pernah berharap anak Anda sholat tepat pada waktunya. Ketika kita sibuk dengan perkara dunia dan tidak sholat dengan per, pada waktunya. Jangan pernah berharap anak Anda tidak tidak pernah berdusta kalau seandainya orang tua bapak ibunya sering mendustai anak-anaknya. Kita lanjutkan ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha ketika Hannah eh, Imratu Imran istrinya Imran melahirkan ternyata dia melahirkan seorang anak perempuan dan beliau mengatakan wahai Rabbku aku melahirkan anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan oleh Hannah istrinya Imran dan anak perempuan tidak sama dengan anak laki-laki walaysa dzakaru kal unsa Kal untha wa inni sammaituha Maryam dan aku menamainya Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim dan aku melindungkan engkau melindungkan engkau wahai Maryam denganmu wahai Allah Subhanahu wa taala dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk di sini menyebutkan bahwasanya salah satu bayi yang tidak menangis tatkala dilahirkan adalah Isa bin Maryam. Kenapa? Karena doanya neneknya Hannah. Karena dilindungkan kepada Allah dari gangguan syaitan. Kita ketahui bahwasanya seorang anak ketika dilahirkan dalam keadaan menangis maka itu sedang diganggu oleh syaitan. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا maka Allah Subhanahu wa taala menerima dengan penerimaan yang baik kemudian Maryam tumbuh dengan pertumbuhan yang baik dan dipelihara oleh Nabi Zakaria Maryam ahli ibadah ini yang terkenal dari sifat pertama Maryam yang kemudian beliau mendapatkan gelar khairun nisa'il alamin. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, ini juga menunjukkan bahwasanya seorang perempuan tidak mengapa di dalam rumahnya dia mempunyai tempat khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimasuki kecuali oleh dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lanjutan dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat ibadahnya Maryam, dia mendapati rizqa. Disebut rizq itu adalah buah-buahan yang bahkan subhanallah. Ini perhatian. Perhatikan baik ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ya. Di sini terdapat amalan nantinya. Bahwasanya disebutkan di dalam tafsir Imam Nukathir rizqan di sini adalah buah-buahan yang buah-buahan tersebut mungkin belum musimnya Allah Subhanahu wa taala adakan untuk Maryam. Gara-gara kenapa? Ibadahnya Maryam. Wahai Anda yang sempit rezeki, banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Anda yang serat rezeki, wahai Anda yang sering menuduh Allah kepada menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, dengan ketidakadilan. Ada kan sebagian manusia mengatakan, Ya Allah, kenapa sih saya dari orok sampai sekarang miskin aja? Ya, tidak pernah naik keadaan ekonomi saya menengah ke atas, selalu dari atas nyungsep ke bawah. Tidak pernah ke atas-atas gitu, tenggelam aja di bawah. Gajian cuma salam tempel. Ya, satu hari, dua hari, hari ketiga ngutang. Maka perhatikan, ada perkataan yang kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Para ulama salaf dengan perkataan ini sering sekali saling menasihati dengannya. Ini perkataan yang terkenal di antara para salafus saleh. Perkataannya berbunyi man aslaha Allah, man aslaha bainahu wa bainallah aslaha bainahu wa bainad dunya Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka dia akan diperbaiki oleh Allah dunianya. Apa dalilnya? Lihat hadis kudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ibnu Adam, tafarraq li ibadati, amla sadraka ghinan wa asuddu faqrak." Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepada aku. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka niscaya Allah akan memperbaiki dunia kita. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepada aku. Maka aku akan tutup hatimu. Tutup kekayaan, eh, tutup kemiskinanmu dan aku akan isi dadamu dengan kekayaan, rasa puas. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dari mana kita ambil pelajaran dari? Karena kullama dakhala 'alaiha Zakaria al miharaba wajada 'indaha rizqa. Kan Maryam beribadah di situ ahli ibadah beliau di mihrab tersebut. Ibadah tersebut mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala maka pelajaran kita menyimpang tadi taat kepada Allah anda ingin bahagia dunia taat Allah nggak ada jalan lain nggak ada jalan lain untuk bahagia di dunia sebelum akhirat kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta tersebut akan datang dalam keadaan kita menolaknya. Di sini rahasia firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu lihat kata-kata yaj'al. Di sini adalah fi'il mudhari', kata kerja langsung yang diletakkan dalam sebuah jawaban, sebuah kalimat, sebuah syarat menunjukkan kepada keniscayaan, kepastian, absolutely pasti Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Maka tingkatkan takwa kepada Allah. Kebalikannya yang sedang seret rezeki introspeksi diri. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah. Cuma masalahnya ibu-ibu, sifat manusia itu adalah apa Allah berfirman di dalam Al-Qur'an perhatikan baik-baik sifat buruk manusia ya fa idza massahu syarru du'ain artinya jika manusia ditimpa musibah baru banyak doa kalau udah kepepet baru ya Allah tolong kalau lagi banyak harta, lapang, sehat badan, tim kerja kuat, ya. Lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibu, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 51. Itu sifat buruk manusia. Kapan kepepet baru dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga misalkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan kepepet dia berdu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yunus ayat 12 Allah berfirman, "Wa idza massal insana dzurru da'ana li jambihi qa'ida au qa'idan au qa'iman." Falamma kashafna anhu dzurrah marra ka'an lam yad'una ila dzurrin massah. Jika manusia Al-Insan ya dan Imam Ibnu Taimin menjelaskan bahwasanya setiap kata al-insan di dalam Al-Qur'an jangan pikirkan itu untuk orang kafir itu untuk jenis manusia termasuk kita orang-orang beriman jika seorang manusia tertimpa keburukan maka baru dia berdoa kepada kami dalam keadaan bagaimana sambil rebahan berduduk eh, duduk atau berdiri. Artinya terus-terusan berdoa. Kenapa? Karena sudah mepet, baru lupa Allah, baru baru ingat Allah. Dan subhanallah. Sangat menarik ya. Mungkin di lain tempat dan di lain kajian saya akan membahas luasnya rahmatmu ya Allah. Salah satu luasnya rahmat Allah, lihat perhatikan ibu-ibu. Kita tidak dibiarkan dan memikirkan luasnya rahmat Allah kita akan semakin tunduk semakin menangis di hadapan Allah terutama tatkala, kalah sendirian semakin tahu kita ini adalah hamba yang tidak bisa bergerak kecuali dengan Allah lihat perhatikan baik-baik ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala perhatikan baik-baik berkaitan dengan tertita tertimpa musibah, ujian, kesempitan hidup. Allah tidak membiarkan kita kecuali akhirnya kita menadah tangan kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Jika mereka di tengah lautan terombang-ambing dengan ombak, Rokibu fil fulk. Maka lihat, termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa kepada Allah dengan murni, hanya minta kepada Allah. Allah tidak membiarkan hambanya, meskipun itu musyrik, untuk meminta kepada, kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rahmat Allah. Ini yang akan menjadikan kita semakin tunduk, ya Allah. Ya, seperti yang kita sebut disebutkan tadi dalam surat yang barusan saya sebutkan dari surat Al-Ankabut ayat 65. Fa'idha rakibu fil fulk da'awullah mukhlisina lahuddin. Luasnya rahmatmu ya Allah. Dalam keadaan sempit engkau tidak biarkan hamba kecuali hanya minta kepada engkau. Kita tinggalkan semua yang kita bisa harapkan untuk minta tolong. Kita tinggalkan harta kita. Kita tinggalkan salah saudara kita untuk minta tolong. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali engkau ya Allah. Ini rahmat Allah. Allah tidak membiarkan hambanya tatkala sulit kecuali minta kepada Allah. Lihat Nabi Yunus, la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh Tatkala di dalam kegelapan, Rasakan Nabi Yunus di dalam kegelapan malam, kegelapan dasar lautan, kegelapan perut ikan. Beliau hanya berdoa la ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh zalimin. Ini rahmat Allah. Hamba tidak dibiarkan untuk meminta kepada selain Allah terutama tatkala sempit. Sama seperti ayat tadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذَا مَسَّ massal insana دَعَانَ لِذَنْبِهِ da'ana أَوْ dhanbihi أَوْ aw Ketika manusia tertimpa musibah, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, rebahan, duduk dan manusia tidak lepas dari tiga keadaan tersebut. Berbaring, duduk atau berdiri. Makanya Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau rebahan. Tidak lepas keadaan manusia dari tiga itu. Orang ini ketika tertimpa musibah, dia berdoa kepada kami kata Allah dan ini rahmat Allah. Ingat ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, termasuk rahmat Allah yang agung. Kita tidak dibiarkan oleh Allah untuk berdoa kecuali kepadanya di saat kita sempit. Itu yang membuat kita semakin takut karena tidak ada yang bisa merubah keburukan tersebut, mengangkat kesulitan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sifat buruk manusia apa? Ya itu tadi. Ketika dia punya sempit, mepet, sudah tidak bisa diharapkan bapak, ibu, kakak, adik, paman, bibi, ya, tidak bisa diharapkan depan, belakang, kanan, kiri, bawah tidak bisa diharapkan. Akhirnya dia menadahkan kedua tangan. Itu rahmat Allah. Yakini itu baik-baik rahmat Allah, Anda akan menangis mungkin bisa semalaman dan menangis karena Allah tatkala sendirian itu ibadah yang sangat agung lan yali jannar ainun bakat min khasyatillah tidak akan masuk ke dalam neraka sebuah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kenapa saya menyinggung ini tadi? Perhatikan baik-baik. Saya ambil pelajaran sebenarnya itu menyimpang yaitu Maryam alaihissalam alaihassalam beliau karena ahli ibadah dijamin dunianya wahai orang-orang yang ingin dijamin dunianya oleh Allah demi Allah ibu-ibu saudari-saudari saya dapati beberapa orang yang tidak yakin dengan janji Allah disuruh meninggalkan riba masih ragu-ragu. Ustadz, anak saya nanti sekolah bagaimana? Kami makan apa? Kalau kami sakit bagaimana? Modalnya dapat dari mana? Pak, tinggalkan riba. Yakin sama Allah. Maka ibu-ibu saudari-saudari, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah akan memperbaiki dunia kita. Wahai orang-orang yang disempitkan rezekinya, yang banyak masalah. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sekarang ingin melihat bagaimana ibadahnya Maryam alaihissalam. Yang menginginkan seperti Maryam, maka perhatikan ibadahnya Maryam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat eh, surat Ali Imran di ayat yang ke-43. Perhatikan Sebelumnya ayat yang ke-42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qalatil malaikatu ya Maryam" Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam." Dan ini keutamaan tersendiri. Penyebutan wahai Maryam itu keutamaan tersendiri. Tidak ada satu wanita pun yang Allah sebutkan namanya langsung kecuali Maryam. Bahkan Maryam sebagai salah satu nama dari surat-surat dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan para nabi sebanyak 25 nabi. Dan seluruhnya laki-laki. Tidak ada satu wanita pun yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran namanya langsung dari para perempuan di, selain Maryam alaihissalam. Dan ayat ini surat Ali Imran ayat 42 inilah yang dijadikan oleh para ulama dasar, ulama salaf dasar bahwasanya Maryam adalah seorang nabiyah. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa wastafaki ala nisa'il Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutusmu, memilihmu dan mensucikanmu dan memilihmu dari seluruh perempuan di alam semesta." Sekali lagi, Ali Imran ayat 42 inilah yang dijadikan sandaran oleh para sebagian ulama salaf bahwa Maryam adalah seorang nabi meskipun pendapat yang paling kuat adalah menurut jumhur ulama tidak ada nabi kecuali laki-laki. Baik. Kemudian ayat selanjutnya ayat yang ke-43 dan itu yang menjadi pembicaraan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in." wahai Maryam, uknuti. Kunut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-qunutu dawamu ta'ati fi khudu'in wa khu'afan. Disebutkan oleh eh, Syekh Rahman bin Nasir al sadi dalam kitab beliau Taisir Karimir Rahman. Al-qunutu dawamu ta'ati fi khudu'in wa khusyu'. Qunut adalah terus menerus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan khusyuk dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Maryamu kunuti li rabbik." Wahai Maryam, kunutlah kepada Rabbmu. Artinya kunut taatlah, ibadahilah Robmu dengan terus menerus. Dan ini yang dilakukan oleh Maryam alaihissalam. Perhatikan ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah Subhanahu wa taala eh, lihat di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bagaimana beliau menyebutkan ibadahnya Maryam beliau mengatakan, beliau di sini Imam Ibnu Katsir, amal qunut fahuwa ta'atu fi khusyu'." Adapun qunut adalah taat kepada Allah dengan khusyuk. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 116, "Bal lahu ma fis samawati wal ard, kullu lahu qanitun." Artinya, akan tetapi milik Allah lah apa yang ada di langit-langit dan di bumi seluruhnya kunut kepada Allah yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan sebuah perkataan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan kullu harfin fil Quran yuzkaru fihi al-qunut fahuwa ta'ah. Setiap huruf di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang tentang makna kunut, maka maksudnya adalah ketaatan. Sekarang kita ingin tahu taatnya Maryam sampai mendatangkan buah-buahan yang bukan musimnya. Sampai Maryam berkata, ya, Maryam berkata ketika ditanya oleh Zakaria, "Anna laki hadha?" Wahai Maryam, kamu dapat dari mana ini? Maryam mengatakan, Allah huwa min indillah. Dia adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Buah-buahan yang belum musimnya ada akibat taat. Lihat ibadahnya Maryam. Lihat ibu-ibu. Ini juga yang ingin saya singgung tadi ketika saya baca surat Al-Bayyinah. Ya. Bahwa mulai saat sekarang rubah pola pikir kita. Mindset kita ber, kita rubah kapan kita ketemu dengan seorang ya mulai saat sekarang bu saat ya, hari ini detik ini kapan kita bertemu dengan seorang uh hilangkan pikiran masya Allah kok pipinya mulus sekali ya kok nggak ada jerawat ya ya masya Allah rambutnya kok bagus sekali masya Allah tasnya kok bagus sekali sepatunya hilangkan bu rubah pola pikirnya ya Kapan kita bertemu dengan seseorang? Mungkin ibadah orang ini lebih luar biasa dibandingkan saya. Sholat malam orang ini lebih biasa lebih luar biasa dibandingkan saya. Baca Quran orang ini lebih hafalan orang ini lebih dibandingkan saya. Saya mah cuma tiga kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin Tiga kul. Tambah surat paling favorit Ina ina. Ya. Habis itu ibunya ditanya, "Bu, umur berapa?" 40, Ustaz. 50. 30, 40, 50. Loh, hafalannya cuma tiga kul kemana aja selama ini? Ada Ustaz di Cilengsi. Ya perhatikan, ibu-ibu saudari-saudari yang menjadi ukuran ibadah sekarang dan tidak akan pernah dilihat oleh Allah dua hal. Allah hanya akan melihat dua hal. Apa itu? Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Hadis riwayat Muslim. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Ya? Kepada harta kalian, enggak melihat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian yaitu iman dan amal kalian. Dan ini pula penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullah taala ketika beliau mengomentari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nisaun kasiat ariat wanita-wanita penghuni neraka yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nisa, wanita-wanita kasiat ariat pakai pakaian tapi telanjang. Urusan dunia paling paham. Ya, masalah pedi, medicure paling paham masalah hair extension paling paham. Masalah mensulam alis atau dikerik alis kemudian dicoret-coret paling paham. Bu, alis yang dicoret pasti jelek, Bu. Ya? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaannya itu ahli. Allah itu sangat profesional dalam pencipta dalam penciptaan dan sangat proporsional ketika mencipta sesuai dengan bentuknya. Kalau face-nya tirus, maka alisnya memang seperti itu. Kalau face-nya segi empat, mau alisnya ala Korea nggak bisa bu. Ya, nggak bisa, pasti jelek. Makanya alis yang di apa dikerik kemudian dicoret-coret nanti ada yang ada yang begini, ada yang muntel-muntel begini, pasti jelek. Karena itu tidak sesuai dengan hikmah Allah dalam penciptaannya. Di sini rahasia firman eh, sabda Rasulullah SAW, al-mughayyirati li khalqillah, wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah. Ya, kembali ke permasalahan tadi. Si wanita ini untuk urusan dunia paling paham, untuk urusan alis mata, atau uh, apa bulu mata, bulu mata samudra, gelombang nusantara, itu paling hafal. Subhanallah. Ya. Dia paling tahu salon di mana untuk menghilangkan jerawat paling tahu. Tapi giliran hafal Quran, hafal hadis, paling sembunyi, paling paling paling ngumpet dia di pojokan Masjid Al Barkah Allahu Akbar. Ini ibu-ibu, mulai saat sekarang rubah mindset kita, pola pikir kita kita rubah. Kapan bertemu dengan seseorang? Ya. Kita rubah bahwasanya yang dilihat oleh Allah iman dan amal. Dan ingat ibu, saya beritahukan hadis riwayat Imam Baihaqi. Ibu tahu kawan sejati itu siapa? Lihat hadis Rasul riwayat riwayat Imam Baihaqi mathalu benu adam wa amalihi wa malihi wa ahlihi kamathali rajulin lahu thalathatu akhillah perumpamaan seorang manusia dengan amalnya hartanya dan keluarganya itu seperti perumpamaan seseorang yang mempunyai tiga saudara. Yakulu ahaduhum salah seorang dari mereka mengatakan anak maka madum tahayyan Aku akan bersamamu selama engkau hidup Faida mitu falastu minni minka walasta minni. Kalau aku kalau afan, faida mita kalau engkau mati maka jadi ada tiga orang punya saudara. Yang satu berkata, Ka aku akan bersamamu, wahai si fulan. Selama kamu hidup, kapan kamu mati, aku akan kamu bukan dariku, aku bukan darimu. Fahada maluhu. Maka ini adalah hartanya. Ini potret harta. Dia akan bersama kita selama kita hidup. Kapan kita mati dia mengatakan lastu minka walasta minni. Aku bukan darimu, kamu bukan dariku sendiri-sendiri. Ini potret harta. Wa yaqul akhar. Yang kedua, saudara kedua mengatakan, "Ana ma'aka ma dumta hayyan." ji'tal qabra falasta minni walastu minka. Yang kedua berkata, wahai fulan, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kapan kamu mati sampai ke kuburmu, maka aku bukan darimu dan engkau bukan dariku. Maka kata Rasulullah, fahada ahluhu. Inilah potret dari keluarga ya suami kita yang berada di luar sana yang senantiasa gombalin kita setiap hari wahai istriku tidak ada wanita yang paling indah di dunia dibandingkan engkau wahai istriku antal alam kullah antil alam kul engkau adalah semesta alam semuanya kalah Kapan ibu-ibu meninggal? Yang paling semangat memandikan mayat ibu-ibu siapa? Suami. Jangan ibu-ibu meninggal. Kapan ibu-ibu sakit? Kalau anaknya sakit, uh luar biasa, kagetnya luar biasa, galau rasanya. Ayo kita bawa sana, bawa sini, bawa ke sana. Yang penting anak kita sembuh. Tapi kalau istrinya sakit, ya sekali berobat belum sembuh dokter sana belum sembuh dokter sini belum sembuh yang kali ketiga sabar ya dek Allah memberikan ujian kepada manusia sesuai dengan keimanannya dalam hati suami dalam hati suami ya cepat-cepat dek masih banyak yang nunggu ini ibu-ibu saudari-saudari itu kehidupan dunia sampai kubur selesai suami kita tidak mungkin tidur di samping kuburan kita nyamuk bu tidur di rumah mendingan yang ketiga ini kawan sejati dia mengatakan ana ma'aka madum dumta hayyan wa mayitan aku akan bersamamu selama kamu hidup dan selama kamu mati fahadha amalu itu amal kita itu kawan sejati kita itu kawan yang sehidup semati Ya. Itu kawan yang benar-benar kawan. Jadi benar memang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ahbib habibaka haunan ma asa an yubghidaka yauman ma cintai pasanganmu saudaramu mungkin juga istri atau suamimu ya seringannya secukupnya jangan terlalu cinta mati secukupnya kenapa karena mungkin dia akan membuatmu marah pada suatu hari. Begitulah karena kita akan berpisah. Bahkan ada kadang-kadang seorang saya pernah ditanya oleh seorang ibu-ibu atau bapak-bapak saya lupa. Yang penting pertanyaan begini, Ustaz, boleh nggak saya berdoa kepada Allah ya Allah, jangan pertemukan saya dengan pasangan saya lagi di dunia, di akhirat. Rupanya dia sudah bosan sekali ini. Kalau masuk surga pun jangan pernah ketemu lagi juga. Subhanallah ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang pasangan bilang, "Ustaz, masa saya ketemu dia lagi, Ustaz?" Aduh, yang lain kayak gimana? Ya, ini dijawabnya mudah. Jadi misalkan ada seorang seorang suami mengatakan, "Ustaz, masa saya ketemu istri saya lagi di di, di akhirat?" Ya. Saya kena semprot lagi jangan-jangan nanti di surga. Saya lihat cemberut dia lagi, saya ah. Apalagi kadang-kadang ini sedikit menyimpang tentang permasalahan keluarga ya, ibu-ibu, saudari-saudari. Ada kadang-kadang perempuan yang tidak feminin. Ya, tidak feminin dan saya katakan konsep harmonis berumah tangga jaga penampilan di hadapan pasangan. Konsep salah satu konsep jitu sakinah mawaddah dan rahmah. Perhatikan bau-bau Anda di hadapan pasangan. Ya? Jangan cuma jaga image ketika bulan pertama. Maka saya tidak suka ada ada istilah honeymoon itu nggak suka. Yang benar itu adalah honey life selama hidup dia manis bukan bulan pertama atau hari pertama atau minggu pertama saja jaga image tidak mau kentut sembarangan habis kedua suara prat prat eh seenaknya Allahu akbar Hmm. Ibu-ibu saudari-saudari yang muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ya mohon e, bau-baunya nanti dulu. Perhatikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau gara-gara hal bau dikatakan oleh salah seorang istrinya bahwasanya mulut engkau bau wahai Rasulullah. Padahal beliau baru minum madu, tidak bukan minum sesuatu yang aneh beliau hampir saja tidak mau memakan dan meminum madu setelah itu. Maka turunlah ayat dalam surat Tahrim, "Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak? tabtagi marwat azwajik." Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan demi mencari keridhaan istrimu? Ini gara-gara bau. Maka perhatikan, bau ketek, ya bau angin keluar itu perhatikan jangan sampai bau apalagi ibu-ibu perhatikan kalau sudah tidur ya jangan sampai mangap kemudian ngorok keluar iler Allah kemudian ngangkat ngangkat apa namanya ketek dengan daster yang sudah bolong Ya, perhatikan baik-baik. Dan ini saya bukan curhat, Bu, bukan curhat. ya. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya sebutkan dengan dalil? Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nisa' Iza nazarta ilaiha saratka. Sebaik-baik perempuan jika kamu melihatnya wahai suami, maka akan menggembirakan. Jangan sampai terlihat buruk di hadapan suami. Ya, meskipun sedang ingin tidur, ini kadang-kadang sebagian perempuan kalau sudah sedang ingin tidur, di sini pakai yang roll-roll di situ, di sini roll juga, kemudian pakai uh, apa? Pakai masker. Jadi coba kelihatan dua matanya. Allah Akbar. Ya, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian seperti yang saya singgung tadi, sebagian perempuan kurang feminimnya kurang rasa perempuannya ya kalau seandainya makan misalkan dengan suaminya lauk sendiri yang dihabiskan sama dia Nah, kemudian habis, kemudian pakai begini, kemudian sendawa. Uh, Allah. Kadang-kadang makannya ngangkat kaki. Allahu Akbar. Kemudian gelasnya harus gelas yang besar. kemudian minumnya gaya-gaya ontak. Guruk, guruk, guruk, guruk. Allah Akbar. Ini suami yang hanya super sabar yang bisa menghadapi dia. Baik, ibu-ibu saudari-saudari, itu sedikit menyimpang konsep harmonis berumah tangga, yaitu jaga penampilan. Lihat Abdullah bin Abbas, ketika menafsiri ayat Allah berfirman, walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Artinya, dan para perempuan memiliki hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, Perhatikan baik-baik. Wallahi inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li al mar'atu. Demi Allah, aku sangat suka. Lihat, sudah demi Allah kemudian la. La di situ lamu mutaukid. Ini menunjukkan kenapa orang bersumpah. Bersumpah itu kan untuk menekankan sebuah ucapan yang beliau ingin sampaikan. Demi Allah, aku sangat suka untuk berdandan di hadapan istri sebagaimana aku sangat suka istri berdandan di hadapanku. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an walahunna mithlul ladzi alaihin nabil ma'ruf. Jadi perhatikan konsep rumah tangga, perhatikan penampilan di hadapan suami atau di hadapan istri. Jangan sampai tercium bau yang tidak nyaman dari seorang istri atau dari seorang pak suami. Kemudian juga seorang suami. Ini mungkin yang hadir di sini ibu-ibu tapi di Raja TV banyak yang melihat para suami. Perhatikan penampilan Anda. Perut Anda perhatikan. Jangan malah ngalahkan wanita yang bunting subhanallah. Ya? Perhatikan penampilannya. Nanti ketika sang suami buka baju, maka sang istri akan mengatakan, Masya Allah, badak bercula satu dari mana ini? Jangan sampai ada perkataan seperti itu ya ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang saya ingin dari tadi menjelaskan ibadahnya Maryam alaihissalam. Perhatikan. Imam Mujahid rahimahullahu taala berkata, kanat Maryam alaihissalam taqumu hatta tatawarrama ka'baha. Maryam alaihissalam beribadah sampai dengan berdiri, ibadahnya berdiri sampai kedua tumitnya bengkak. Saking lamanya berdiri, ibu bisa bayangkan, ibu bisa melihat ke atas membayangkan begitu ya bagaimana beratnya ibadah Maryam bagaimana bisa saking lamanya berdiri kedua tumitnya bengkak Kemudian Mujahid rahimahullah taala seorang ahli tafsir di generasi tabi'i beliau mengatakan wal qunut huwa tulur ruku'. Qunut adalah panjangnya ruku' fis salah di dalam salat yakni imtithalan liqaulihi ta'ala ya yakni eh, yaitu yaitu ma me, mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya Maryam qunuti li rabbik wahai Maryam berkunutlah untuk Rabbmu ya berkunutlah untuk untuk Rabbmu kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah itu tafsiran yang pertama dari makna kunut tafsiran yang kedua Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala berkata, Rakadat fi mihrabiha raki'atan wa sajidatan wa qa'imatan hatta nazala al-ma'u al-asfaru fi qadamaiha radhiyallahu anha. Beliau berdiam ibadah di dalam mihrabnya dalam keadaan ruku atau sujud atau berdiri sampai-sampai keluar air nanah dari kedua telapak kakinya. Semoga Allah meridhoinya. Lihat, ingin dapat gelar nisaul alamin, khairu nisail alamin, sebaik-baik wanita semesta alam. Maka jadilah ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa Seseorang mungkin diciptakan oleh Allah dengan takdirnya. Lihat ya, eh, mungkin bisa dikupas oleh ustadz-ustadz yang lain tentang hikmah Allah. Semua sesuai dengan hikmah Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqna samawati wal ard wa ma khalaqna samaa wal ard wa ma bainahuma batilan." Allah tidak tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam keadaan batil. Allah itu enggak eh, menciptakan enggak iseng pun payakun, iseng, enggak. Semuanya ada hikmahnya. Mungkin ada wanita yang wajahnya biasa saja. Akan tetapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan wajah yang seperti itu akhirnya dia memang bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian wanita yang di diciptakan oleh Allah dengan kecantikan akhirnya dia sibuk dengan kecantikan lupa dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, ingin menjadi manusia yang paling mulia, sebaik-baik wanita di alam semesta, maka ahli ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perkara menarik ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita baca sejarah para sahabat dan para sahabiyat. Misalkan kita baca kitab Siar Alamin Nubala, sejarah para orang-orang terkenal yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Muhammad Al-Zahabi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Misalkan beliau menyebutkan Ali bin Abi Thalib adalah disebutkan di situ menantu Rasulullah. Termasuk as-sabiqunal awwalun. Orang-orang pertama masuk Islam termasuk orang yang ikut perang Badar, termasuk orang yang ikut bayat di bawah pohon Ridwan, termasuk orang yang dijamin masuk surga. Ustaz, apa yang Ustaz maksudkan? Lihat, perhatikan. Ini sedikit menyimpang dari Maryam. Jadilah manusia yang masuk ke dalam kategori pepatah Indonesia mengatakan jika gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Artinya kebaikan yang ada. Kebaikan itu sangat-sangat terkenal dari seseorang itu. Seperti misalkan contoh nyata. Di mana-mana saya uh, mohon maaf, uh, saya ke Sumatera yang dikenang dari Al Ustadz Al Fadil Armin rahimahullahu taala hanyalah kebaikan. Subhanallah. Tidak ada keba- keburukan secuil pun yang dikenang dari lisan-lisan mereka dan mereka memuji beliau bukan uh, tidak dibayar. Artinya pujian itu adalah dari hati. Dan itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antum syuhada'ullahi fil ard." Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi. Kita tidak dibayar untuk memuji orang-orang saleh dan itu adalah busro tilka tilka busro ajil mumin itulah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang mukmin yang baik maka begitulah semestinya seperti Ali bin Abi Thalib dikenal orang yang pertama masuk Islam, dikenal orang yang ikut perang Badar, dikenal orang yang ikut bayatul Ridwan, yang semuanya ini diridhoi Allah masuk ke dalam surga. Maka jadilah manusia manusia yang seperti itu. Ini ini pelajaran dari Maryam yang lain yaitu jadilah manusia yang senantiasa dikenal darinya cuma baiknya pelopor kebaikan kalau tidak ada dia tidak asik kenapa karena akhirnya kita malas untuk beramal dia adalah yang mengajak kita untuk beramal ibadah dan hati-hati iyak hati-hati dari menjadi pelopor terhadap keburukan Bahkan kalau dia meninggal, orang-orang pada bersyukur, alhamdulillah ibu si fulan meninggal. Kenapa? Karena dia pelopor riba Kalau ada dia pasti menggibah orang. Maka hati-hati. Ini pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari seorang Maryam, yaitu jadilah pelopor kebaikan. Jadilah yang dikenang darinya hanya kebaikan kebaikan untuk urusan akhirat kita, bukan hanya kebaikan perkara dunia. Seperti yang kita sebutkan tadi, dia ahli, mahir dalam perkara dunia. Tahu salon ini, tahu salon sana. Bahkan dia adalah kamus berjalan untuk kecantikan ibu-ibu. Bu, mau masang behel yang bagus di mana ya, Bu? Mau menghilangkan jerawat ini di mana? Mau totok ini di mana? Ya, Bukan hanya sekedar itu, tetapi dia adalah pelopor kebaikan. Yang dikenang dari seorang itu hanya kebaikan. Ini pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari seorang Maryam. Yaitu menjadi pelopor kebaikan. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, belum selesai ibadah Maryam yang sangat luar biasa diantaranya dikatakan oleh Yahya ibnu Abi Kathir dan semuanya ini silahkan ibu-ibu lihat kalau seandainya mempunyai tafsir Imam Ibnu dan sudah diterjemahkan walhamdulillah dalam bahasa Indonesia lihat dalam surat Ali Imran tafsir surat Ali Imran ayat ke-44 Yahya ibn Abi Kathir mengatakan sajadat hatta nazala al-ma'ul asfar fi 'ainaiha Artinya Maryam sujud dan sujud yang lama karena kurut sampai saking lamanya keluar air nanah dari kedua matanya. Ibu-ibu, saudari-saudari, sekali lagi saya katakan tidak ada jalan untuk mulia kecuali dengan taat kepada Allah. Banyak ibadah. Terutama di saat-saat genting seperti ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ibadatu fil harji kahijratin ilayya." Beribadah dalam saat keadaan genting runyam, keadaan tidak stabil, itu seperti berhijrah kepadaku. Dan pahala hijrah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, sedikit saya menyimpang tentang sujud. Mudah-mudahan penjelasan penyimpangan tentang sujud ini semakin kita tahu hakikat diri kita. Perhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala dia sujud. Ibu tahu kenapa keadaan sujud adalah paling dekat dengan Allah? Rahasianya ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Lihat ya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Imam Ash-Shawkani rahimahullah di dalam kitab Tuhfatul Zakirin menjelaskan rahasia kenapa ibadah doa nanti kita kaitkan dengan sujud Ibadah doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Kata Imam Ash-Shawkani, fihi ajzud da'i wa qudratul mad'u. Karena di dalam doa terdapat lemahnya hamba yang berdoa dan kuasanya Allah yang didoai, yang dimintai. Dan keadaan seperti ini yang paling Allah sukai dari seorang hamba. Senantiasa merendah diri, senantiasa menghinakan diri di hadapan Allah. Makanya Allah paling suka hamba-hamba yang berwukuf di Arafah. Lihat firman Allah dalam hadits kudsi Allah berfirman, Ketika itu orang-orang berwukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, "Unzuru ibadi, ja'uni syu'san gubran." Wahai para malaikat, lihat tuh hamba-hambaku datang ke Arafah ini dalam keadaan penuh dengan debu, lusuh. Ini yang hamba yang Allah paling inginkan dari seorang hamba senantiasa merendah diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada pada sujud. Anggota tubuh kita yang paling tinggi kita letakkan bahkan lebih rendah dibandingkan mohon maaf pantat kita. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala paling suka kepada orang yang ruku, mensejajarkan kepalanya dengan pantatnya. Paling suka kepada sujud meletakkan kepala yang paling tinggi dalam tubuhnya lebih rendah dibandingkan pantatnya. Oleh karenanya keadaan yang paling utama dan paling dekat dengan Allah adalah sujud. Oleh karenanya perbanyaklah doa. Itu rahasia. Fa'aksiru fihi doa. Perbanyaklah berdoa tatkala sujud. Itu yang dilakukan oleh Maryam. Itu penyebab Maryam mendapat gelar khairun nisa'il alamin. Sebaik-baik wanita di alam semesta. Beliau senantiasa merendahkan diri sampai sujud dengan sujud yang lama sampai keluar air nanah dari kedua matanya. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada penjelasan lain tentang ibadahnya Maryam yang lain di antaranya beliau sangat menjaga kesucian. Disebutkan dari Ibnu Syaudzab rahimahullah beliau berkata, "Kanat Maryamu alaihissalam salam taghtasilu fi kulli lailah." Maryam alaihissalam mandi di setiap malamnya untuk menjaga kesuciannya. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dirahmati oleh Allah, jagalah diri Anda dari kesucian najis-najis. Sesungguhnya salah satu penyebab siksa kubur adalah yang tidak menjaga kesucian dari najis yaitu seorang yang la yastatiru minal baul yang tidak menutup dari kencingnya. Salah satu makna dari menutup sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, menutup dari kencingnya adalah tidak memperhatikan cipratan air kencing yang menciprat kepada tubuhnya ataupun kepada pakaiannya. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebab yang ke selanjutnya dari Maryam kenapa beliau mendapatkan Khairunisa Ilalamin? alamin. Jadi saya ulangi, yang pertama sebab Maryam mendapatkan gelar Khairunisa Ilalamin alamin ahli ibadah. Dengan penjelasannya tadi. Yang kedua pelopor kebaikan. Yang ketiga, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maryam alaihissalam sangat menjaga aurat dan kesuciannya dan saya katakan di majlis ini laisa syai'un a'azzu 'alal mar'ati ba'da aqidatiha min iffatiha tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang perempuan terutama muslimah setelah agamanya dibandingkan kesuciannya dibandingkan auratnya lihat Maryam alaihissalam ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mendapatkan kabar dari Jibril alaihi salam. Silahkan cek surat Maryam ayat 16 sampai 25. Kita baca. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya." Ingatlah ketika disebutkan di dalam Alkitab tentang cerita Maryam ketika beliau keluar dari keluarganya menuju arah timur. Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana. Maka Maryam alaihissalam mempunyai tempat di arah timur Masjidil Aqsa untuk beribadah dan di situ ditutup dengan hijab. Kami utus ruh kami yaitu Jibril alaihissalam Fatamatsala laha basharan sawiyan. Maka lihat Maryam alaih, uh, eh, uh, eh, eh, Jibril alaihissalam merubah dirinya menjadi dan ini salah satu kehebatan dari para malaikat merubah dirinya menjadi manusia yang sangat bagus rupanya. Lihat. Maryam langsung mengatakan qalat inni a'udzu birrahman in kunta taqiyah ini kesucian yang dijaga oleh Maryam. Langsung beliau mengingatkan laki-laki yang itu adalah Jibril tentang Allah. Beliau berkata, Maryam berkata, Aku berlindung dengan Allah yang maha pengasih dari engkau. Jika engkau orang yang bertakwa. Kemudian, itu satu. Bentuk penjagaan Maryam terhadap kesucian, kemaluan, dan auratnya Lalu Jibril alaihissalam berkata, "Qala innama ana rasul rabbik." Aku adalah utusan malaikat yang diutus dari Rabbmu. Liahabalaki gulaman zakiyan. Agar aku memberikan kepada engkau pemberian sebuah seorang anak lelaki yang suci. Maryam alaihissalam tidak langsung menerima. Beliau mengatakan, lihat, ini juga bentuk yang kedua. Bagaimana Maryam alaihissalam menjaga kesuciannya. Qalat, inni a'udzu birrahman. Mi, eh, afwan. Qalat, anna yakunu li gulam. Walam yamsasni bashar. Artinya, bagaimana aku bisa memiliki anak laki-laki? Padahal aku belum pernah tersentuh oleh seorang laki, seorang manusia. Lihat di sini ada sedikit pembicaraan bahasa Arab. Saya ulangi ayatnya, tadi saya bacakan dari surat Maryam ayat 20. Walam yam sasni bashar. Lam adalah kata atau huruf lebih tepatnya untuk meniadakan. Yam sasni artinya menyentuhku Basharun artinya manusia. Basharun kata nakiroh. Nakiroh artinya kata yang belum ditentukan siapa dan apanya. Jenisnya belum ditentukan. Dalam kaedah bahasa Arab, apabila ada kata nakiroh diletakkan dalam kalimat peniadaan didahului dengan lam tadi, maka menunjukkan kepada keumuman. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia begini, Maryam berkata, "Bagaimana aku bisa memiliki seorang anak lelaki padahal seorang manusia pun tidak pernah menyentuhku?" Wahai muslimah, harga Anda ada pada kesucian dan agama Anda. Pantang seorang wanita muslimah untuk disentuh oleh laki-laki kecuali yang halal baginya. Pantang untuk seorang wanita muslimah untuk disentuh oleh laki-laki kecuali yang sah untuknya. Sebagaimana seorang perempuan dalam hadis riwayat Bukhari ketika seorang lelaki hendak menggaulinya, dia mengatakan, Ittaqillah la tafuddul khatama illa bihaqih. Takut engkau kepada Allah, wahai laki-laki. Tidak boleh keperawanan ini disentuh, direnggut kecuali dengan haknya. Lihat Maryam. Dan itu pentingnya mempelajari bahasa Arab kita akan tambah paham apa yang Allah sapirmankan ketika kita mendalaminya dengan benar-benar pendalaman. Tidak ada seorang manusia pun yang mam, yang menyentuhku. Bagaimana aku bisa punya punya anak? Ini sifat Maryam yang ketiga yang menjadikan Maryam mendapatkan gelar Khairunisa il alamin, sangat menjaga terhadap kesucian. Maka Ingat selalu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tabarani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Sungguh, seseorang dimasukkan paku besi di kepalanya lebih baik dibandingkan menyentuh seorang perempuan yang tidak halal untuknya. Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang suaminya Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah salawatullah wasalamuhu wa barakatuh alaih berkata ma masat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadam ra'atin qattu tidak pernah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh tangan perempuan sama sekali maka seperti ini semestinya seorang wanita muslimah jangan disentuh, tidak ada yang menyentuhku kecuali laki-laki yang halal untukku. Tidak ada yang menikmatiku dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali yang halal. Terutama ya, kadang-kadang laki-laki ini menyinggung saya kepada laki-laki laki-laki yang tidak mempunyai rasa gairah, rasa cemburu, Lihat saat ibn Ubadah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Idza wajadtum rajulan ma'amraati la darabtuhu bisayfi ghairu musfah." Jika aku mendapati seorang lelaki berdua-duaan dengan istriku, niscaya aku akan penggal leher laki-laki tersebut dengan pedang yang bukan tajamnya. Ada pedang matanya yang tajam, ada pedang yang tidak tajam. Mana yang lebih sakit, Bu? Dua-duanya sakit, Bu. Ya? Tapi yang kalau yang tajam dipenggal lehernya mati. Ini yang tidak tajam mungkin patah lehernya tapi tidak mati. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mendengar perkataan Sa'ad ibn Ubadah, "Ata'jabuna min ghairati Sa'ad?" Apakah kalian heran dengan rasa cemburunya Sa'ad? Kemudian beliau bersabda lagi, "Wallahi inni la aghya la ana aghyaru minhu." Demi Allah, sungguh aku lebih cemburu dibandingkan Sa'ad. Wallahu aghyaru minni dan Allah lebih cemburu dibandingkan aku. Min ajli dzalika hurrimatil fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Karena cemburu inilah diharamkannya perbuatan fahisyah Perbuatan fahisyah kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, al-fahisyatu idza utliqat tadullu ala zina wa ala muqaddimati. Perbuatan fahisyah jika disebutkan menunjukkan kepada perbuatan zina atau kepada perbuatan seluruh muqaddimah, sarana-sarana yang menghantarkan kepada perzinahan. Yang jelas ataupun yang tersembunyi. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan kesucian wanita muslimah. Ini sebab yang ketiga Maryam mendapatkan gelar khairun nisa'il alami. Sedikit menyinggung tentang rasa cemburu. Seorang laki-laki ini salah satu konsep harmonis berumah tangga yaitu perhatikan baik-baik seorang perempuan terkadang atau seorang laki-laki terkadang dia mengeluh. Pernah seorang laki-laki kawan saya dekat mengeluh, "Ustaz, saya punya problem rumah tangga. Apa ya, akhi?" Istri saya nggak harmonis, Ustaz. Loh, antum tahu istri antum nggak harmonis itu dari mana? Pasti membandingkan dengan keluarga lain. Ayo, keluarga siapa yang antum lihat? Pembandingnya siap. Saya itu pengen kayak di sinetron-sinetron itu loh, San. Istrinya eh, lemah gemulai, kemudian maka saya katakan kepada si si laki-laki ini, si suami ini, sebentar. Kalau kamu melihat istrimu tidak harmonis dan itu kekurangannya seperti kekurangan uh, yang saya sebutkan tadi kekurangan salah satu kekurangan perempuan mungkin tidak feminin makan seenaknya kemudian tadi kekurangan-kekurangan yang saya sebutkan tadi maka salah satu konsep sakinah mawaddah berumah tangga adalah untuk kekurangan pasangan hilangkan dengan cara melihat kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Dan ini disebutkan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. La yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seorang perempuan, seorang suami yang beriman tidak boleh memarahi, mencaci, memaki istri yang beriman jika ia membenci satu akhlak dari sang istri tersebut mungkin dia akan memiliki atau dia akan melihat kebaikan-kebaikan sang istri. Oke, istri tidak feminin saya katakan kepada laki-laki tersebut. Tetapi kalau saya boleh tebak, Anda seorang yang ganteng, bagus rupa. Mungkin istri Anda cantik, betul? Oh, betul Ustaz. Saya selera tinggi Ustaz satu. Yang kedua, anda istri Anda tidak harmonis mungkin untuk pekerjaan rumah dia sangat pembersih dan apik. Oh iya Ustaz. Itu sang, ber, rumah itu bersih lebih bersih dibandingkan hotel. Dua. Yang ketiga. Istri Anda mungkin tidak harmonis, tetapi ketika bergaul, melayani Anda di atas ranjang, dia bisa memuaskan Anda Alhamdulillah Ustaz. Ya akhi, tiga lawan satu menang mana? Ah, begitulah seterusnya. Begitu juga sang suami. Ya, sering-sering melihat eh, sang istri, sering-sering melihat kelebihan sang suami dibandingkan kekurangan sang suami. Ya, misalkan ada seorang suami sukanya lupa janji sukanya ngobrol janji tapi lupa. Maka itu kekurangannya, tapi dia mempunyai kelebihan-kelebihan yang lain. Ngajak kita untuk hafal Quran, ngajak kita mempela, mungkin mem, e, mengajari kita bagaimana berakhlak yang baik, bagaimana e, beribadah kepada Allah, bagaimana berakidah yang benar. Masih banyak kelebihan-kelebihan. Itu konsep sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah, ini saya kup, uh, saya ambilkan dari kata-kata cemburu tadi. Sebagian orang tidak mempunyai rasa cemburu ataupun dia mengeluh tentang pasangannya. Taib. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebab yang keempat, kenapa Maryam alaihissalam beliau termasuk wanita terbaik sealam semesta Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 75. Mal Masihu bin Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Lihat. Artinya tidaklah ma Al-Masih Isa bin Maryam melainkan seorang rasul seperti rasul-rasul sebelumnya dan ibunya Siddiqah. Maryam salah satu gelar beliau adalah Siddiqah sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha beliau juga Siddiqah. Maryam mendapatkan gelar siddiqah salah satu sebabnya adalah disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa Maryam wa Maryam benata imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin Maryam bintu Imran yang telah menjaga kemaluannya ini juga dikaitkan dengan faedah yang ketiga tadi. Tidak pernah satu orang pun menyentuh kulitnya Maryam dari laki-laki. Bagaimana bisa punya anak? Maryam alaihissalam sangat menjaga kemaluannya dan kami tiupkan di dalamnya dari ruh kami yaitu ruhnya Nabi Isa wasaddaqat bi kalimati rabbiha salah satu penyebabnya ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah adalah Maryam kenapa disebut siddiqah beliau disebutkan oleh para ahli tafsir tidak meminta tanda untuk bahwasanya yang ini datang adalah benar-benar Jibril ingin memberikan ruh pada pada perutnya sehingga akanlah akan mengandung Isa. Beliau tidak minta tanda kekuasaan dari Allah, tidak seperti Nabi Zakaria Nabi Zakaria alaihi salam ya, beliau meminta ay ayah tanda kekuasaan. Tanda kekuasaan dari Allah bahwasanya beliau akan mendapatkan Yahya, memang benar. Bedanya dengan Maryam, beliau akan mendapatkan Isa diberikan kabar gembira oleh oleh Jibril tanpa minta tanda kekuasaan. Kan uh, perhatikan ayatnya tanda kekuasaan yang diminta oleh uh, Nabi Zakaria salah satu ayat Surat Ali Imran ayat 41 ya saya bacakan dari surat Ali Imran ayat 40 qala rabbi anna yakunu li ghulam kata Nabi Zakaria wahai Rabbku bagaimana aku bisa memiliki anak Wakat balagani al-kibaru wa murati akhir Ini cerita tentang Nabi Zakaria. Sedangkan aku sudah tua dan istriku adalah akiran. Seorang yang minofos sudah tidak tidak uh, haid lagi, tidak mungkin bisa hamil. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat sekehendaknya. Nanti ini juga ada pelajaran menarik, insya Allah akan saya bahas. Saya nggak tahu ini cukup, ini baru satu orang ini. Maryam, kita punya lima. Ya, saya dikasih waktu cuma sampai setengah dua belas. sekarang lima belas menit lagi. Baik. Kemudian lihat, di sini Nabi Zakaria mengatakan, "Qala rabbi Jaali ayah." Wahai Rabbku, kalau begitu, aku akan percaya dengan bahwa istriku akan hamil. Berikan aku tanda. Ayah. Ingat Ibu, ayatun di dalam Al-Quran setiap kata ayah yang juga bisa di, di, di, di, disebutkan dalam bentuk jamak ayat itu bisa memiliki dua makna. Ayat kauniyah dan ayat matluah. Ayat yang merupakan tanda kekuasaan Allah dan ayat yang dibaca yaitu ayat Al-Qur'an. Di sini Nabi Zakaria minta tanda kekuasaan. Allah berfirman, "Ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza." Tanda kekuasaanmu kamu tidak akan berbicara kepada manusia selama tiga hari tiga malam kecuali dengan isyarat mau bicara nggak bisa itu yang disebutkan oleh eh, tentang Nabi Zakaria Kenapa Maria mendapatkan gelar siddiqah? Beliau ketika diberikan oleh Mari oleh Allah anak hanya melalui tiupan ruh oleh Jibril beliau tidak minta ayah. Maka ini ini sebab kenapa beliau mendapatkan siddiqah. Maka di sini kita bisa ambil pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Bu, berimanlah kepada Allah. Berimanlah kepada Allah walaupun ya, janji Allah belum kita lihat. Lihat. Abu Bakar As-Siddiq, kenapa beliau mendapatkan gelar As-Siddiq? Salah satunya iman meski belum ada bukti. Sama seperti Maryam, beriman beliau akan mengandung Isa dan itu adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala meskipun tanpa harus minta bukti. Dan itu iman yang benar-benar hebat. Ustadz masih belum masih belum bisa saya resapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh Bu, biar bisa meresapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedekah Sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara mata kasat seuang 10 ribu yang disedekahkan lima ribunya akan berkurang. Tapi sebenarnya itulah harta kita hakiki. Mana usah hartanya? Ini yang perlu keimanan. Tapi sebenarnya Allah akan menambahkan yang lebih banyak. Mana Ustaz? Yang ada dengan mata kasat saya berkurang. Ini yang perlu keyakinan. Itu iman membebaskan orang dari hutang, menolong orang ketika dalam keadaan sempit seperti yang saya jelaskan tadi. Ini perlu keyakinan. Dan itu amalan yang sangat luar biasa. Di sini kita akhirnya menangkap rahasia firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba Hudalil hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib petunjuk untuk orang-orang yang beriman, orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Sifat pertama kali mereka orang yang beriman kepada hal gaib. Ya, lebih keimanan yang tanpa bukti lebih utama dibandingkan yang harus ada bukti dulu. Makanya saya kadang-kadang tidak terlalu suka mendakwahi orang, misalkan ada status di Facebook atau di media sosial lainnya, ya lihat kuasa Allah, ada terong tulisannya di dalamnya Allah ada ikan siripnya Allah kata anak muda sowat lalu kenapa kalau ada tulisan Allah lalu kenapa saya beriman sebelum ada itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beriman kepada Rasulullah. Beliau Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram, ke Sidra, ke Masjidil Aqsa, kemudian Sidratul muntah, kemudian balik lagi. Sebelum subuh sudah balik. Kalau kata Abu Bakar Siddiq, kalau itu yang mengatakan Muhammad ibnu Abdullah, bahkan kalau itu lebih jauh, aku beriman. Ini baru iman. Mau bersedekah? Kalau ada, ada gantiannya nggak? Baru sedekah. Ini gak iman. Ini kurang imannya. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebab kenapa Maryam mendapatkan siddiqah ya karena ya karena beliau tidak minta tanda kekuasaan untuk apa yang akan terjadi kepada beliau. Kemudian ada pelajaran menarik yang dari Maryam juga Lihat surat Ali Imran ayat 47. Ini mudah-mudahan setelah ini kita tambah yakin kepada Allah. Penyakit manusia ibu, saudari-saudari muslimah, ya, uh, adalah tidak yakin kepada Allah. Bahkan lebih yakin kepada manusia. Misalkan, saya katakan, tahu nggak kalian misalkan misalkan nih Ustadz Al Fadil hafizahullah taala dan kalau saya tahu kalau setelah e, bahwasanya ini akan diduetkan dengan Al Ustadz Al Fadil Abu Qatadah saya tidak akan ngisi karena ilmu beliau ya bagaikan air yang mengalir kita ini hanya debu-debu yang berterbangan Ibu-ibu saudari-saudari yang mulia, misalkan ada saya mengatakan, "Ibu, tahu nggak? Al Ustadz Al Fadil Abu Qatadah hafizahullah taala itu bisa menyembuhkan penyakit manusia. Ini sebagian orang percaya, padahal itu perkataan manusia, perkataan Ahmad Zainuddin. Tapi ketika Allah yang berfirman, sebagian orang tidak percaya, ini musibah. Bukankah Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai fahuwa Apapun yang kalian nafkahkan, walau secuil, ini pun syai di sini nakira dalam bentuk peniadaan menunjukkan keumuman yang artinya apapun yang kalian nafkahkan walau secuil Allah akan gantikan. Sebagian orang nggak percaya, makanya banyak orang-orang yang bakhil, kikir, pelit, medit, koret. dan subhanallah saya ya nanya di beberapa daerah kalimat yang sinonim dengan bakhil, kikir, pelit, medit, poret itu pasti jelek-jelek. Ada namanya tentil dalam bahasa-bahasa yang lain. Pokoknya jelek-jelek, didengar aja udah nggak enak. Untuk mengobatinya, ya seperti yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu saudara-saudara yakin dengan Allah Subhanahu wa taala lihat apa yang akan saya sebutkan sekarang lihat surat Ali Imran ayat 47 ini akan membuat kita tambah yakin kepada Allah terutama ketika menadah kedua tangan Sebab orang malas menadah kedua tangan sebenarnya bukan tidak ada waktu. Sebenarnya adalah dia tidak yakin dengan janji Allah. Ustadz zuhur jam 11.39 Ini kalimat halus Ustadz berhenti sekarang <laughs> Baik Ya Ibu-ibu saudari-saudari Satu aja saya ingin nambahkan sedikit ya Perhatikan baik-baik Ketika Maryam berkata Dalam surat Ali Imran ayat 47 Disebutkan oleh Allah Qalat Rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Artinya, wahai Robku, bagaimana bisa aku mendapatkan seorang anak lelaki? Sedangkan seorang manusia pun tidak pernah menyentuhku. Lihat ya. Qala kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Artinya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sekehendaknya. Para ulama mengatakan, jika orang memahami ayat ini baik-baik, maka dia tidak akan pernah ragu untuk berdoa kepada Allah. Musibah seorang tidak pernah berdoa bukan karena tidak ada waktu, bukan karena dia malas sebenarnya, tapi dalam hatinya ada semacam keraguan terhadap Allah. Ini musibah dalam agama. Ya, lihat firman Allah. Yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah memperbuat, mencipta sekehendaknya. Dan ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ulangi firman yang semisal ini dalam surat Ali Imran ayat 47 yang saya baca tadi dan juga surat Maryam ayat berapa? 20 21. Bahkan dalam surat Maryam lebih indah lagi firman Allah. Lihat, perhatikan. Perhatikan yang mudah-mudahan setelah ini kita semakin yakin berdoa kepada Allah. Qala, lihat ya Maryam berkata, qalat anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar walam aku baghiya Wahai Allah, bagaimana aku bisa punya anak laki-laki? Tidak ada seorang manusia pun yang menyentuhku. Ti aku bukan pekerja sekomersial sehingga aku punya anak di luar suami. Maka lihat firman Allah indah sekali, indah. Qala kadzalik. Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Demikianlah Rabbmu berkata itu mudah. Wahai yang masih ragu-ragu terhadap Allah sehingga malas berdoa kepada Allah, mudah bagi Allah mengabulkan seluruh permintaan kita. Huwa hayyin. Dia mudah, rendah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkannya walinaj'alahu ayatan linnas dan kami jadikan ia sebagai tanda kekuasaan bagi manusia wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyan dan rahmat dari kami dan itu adalah sebuah keputusan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kapan kita malas berdoa karena ragu-ragu? Ingat firman Allah dalam surat Maryam ayat 21, "Huwa hayyun," kata Allah dia ringan dia ringan menurut Allah Subhanahu wa taala sehingga kita yakin kepada Allah ini dalam perihal apapun Bu hubungan suami istri yang sudah sudah tidak harmonis hubungan anak dengan dengan orang tua hubungan kakak dengan adik huwa hajin, hajin, di tangan Allah hajin, di tangan Allah mudah ringan Makanya di ayat yang surat Ali Imran ayat 48 ayat 47 tadi Allah mengatakan innama idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah menetapkan sebuah ketetapan maka Allah cuma mengatakan kun jadilah maka jadilah. Huwa hayyin. Dia mudah. Ini ibu-ibu mohon maaf empatnya mungkin menjadi PR bagi saya di Masjid Al Barkah ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu wabarakatuh. Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Di sisa waktu kita akan uh, kita akan jawab beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Kalau tidak bisa, kita alihkan kepada yang lebih berhak untuk menjawab. Al Ustadz Al Fadil Abu Qatadah Hafizahullah Taala yang seperti yang saya katakan tadi ya beliau mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam kebaikan diikhlaskan di dalam berdakwah diberkahi keluarga dan harta beliau sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Kita ambil pertanyaan dari pemirsa Roja, baik Roja TV ataupun Radio Roja dari Ummu Abdul Abdurrahman di Magelang. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang istri tidak bersyukur pada suami, itu jelas hukumnya Bagaimana kalau seorang suami yang tidak bersyukur pada istri, meski istri sudah berusaha taat semaksimal mungkin, tetapi dia tetap suka semena-mena, menyakiti, menyelingkuhi, dan dia segitu sulit diajak taat beribadah kepada Allah. Jazakumullahu khairan. Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini penyakit laki-laki penyakit para suami yang salah dalam memahami bahwa istri harus taat kepada suami. Pernah seseorang berkata kepada istri saya, seorang ibu-ibu, tolong dong beritahu kepada ustadz, kepada saya maksudnya, bagaimana caranya? Masa suami saya bilang ketika dia selingkuh, bukan poligami, bukan ya ketika dia selingkuh mungkin di media sosial main uh, mencari eh, teman-teman lama akhirnya celebek cinta lama bubar kembali ya uh, ketika saya nasihati sebagai istrinya saya menasehati mas itu dilarang itu adalah hubungan yang dilarang diharamkan oleh Allah maka suami ini mengatakan bahwa diam saja. Istri itu harus taat kepada suami. Nah, ini tidak benar. Pemahaman suami seperti ini tidak benar. Ya, karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata fi ma'siyatillah. Innamat ta'atu fil ma'ruf." Bu, kajiannya belum selesai ya, Bu. Ya. Tidak ada uh, ketaatan di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang baik. Maka saya nasihatkan kepada suami takutlah kepada Allah. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda? Ini juga menjadi inti kajian kita tadi. Khairukum sebaik-baik kalian Artinya laki-laki yang paling baik semestinya kita seperti ini. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Ya, maka berbuat baiklah kepada istri dan uh, menggemaskan memang laki-laki yang suka E, menyakiti seorang perempuan. Itu laki-laki mungkin kita bisa bawa ke terminal Tanah Abang sana. Dia kelahi sama preman-preman aja. Beraninya sama perempuan, subhanallah. Ya, bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an, walal la'an, Seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor sedikit-sedikit nempeleng, apalagi sedikit-sedikit uh, me mengancam dengan cerai. Awas ya, gue cerai lo. Dikit-dikit cerai. Ya, ada anekdot sedikit. Ini sedikit saya cerita anekdot. Ini tidak tidak beneran. Bahayanya sedikit-sedikit cerai. Jadi seorang suami mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, kalau kamu mangap mulutmu mangap saya cerai kamu. Ya? Maka suatu hari sang istri masak terong. Terong dalam bahasa Arab badinjan. Mangap, badinjan. Kemudian sang istri eh, sang suami bertanya, "Wahai istriku, masak apa sekarang?" Sang istri diem aja. Nah, kalau mangap cerai nih. Ya, Wahai istriku, ini pertanyaan yang kedua. Kalau sekarang hari ini masak apa? Diam aja. Sang suami menanya yang ketiga dengan mengancam, "Kalau kamu tidak jawab, saya cerai kamu." Maka sang istri bingung kalau dijawab badinjan mangap cerai, kalau nggak dijawab juga cerai. Maka ini sedikit-sedikit cerai ini bahaya ya. Ini bukan akhlak seorang muslim. Maka nasihat saya kepada para suami ya, berlaku baiklah kepada istri. Karena menjadi suami yang terbaik adalah dengan berlaku baik terhadap istri. Adapun istri, maka jawabannya e, sang istri hendaknya dia menasihati sang suami tersebut, kemudian dia senantiasa berdoa kepada Allah dengan seyakin-yakinnya Allah mengabulkannya agar dirubah akhlak sang suami dan dia bisa mengambil perasaan sang suami dengan berbagai macam cara sehingga dia bisa e, mendapatkan suami yang terbaik untuknya. Kalaupun tidak bisa maka dia beristikharah kepada Allah karena di sini disebutkan dia menyelingkuhi uh, istrinya, maka yang seperti ini berhak untuk dihulu, digugat cerai oleh sang istri. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Saya ibu rumah tangga Saya mau bertanya apa hukumnya seorang istri memberikan semisal uang kepada orang tuanya Tanpa suaminya Tahu karena kalau suaminya tahu selalu marah dan selalu mengatai perkataan yang selalu menjelekan orang tua saya Terima kasih atas jawabannya Maka jawabannya Ibu-ibu saudari-saudari ada hadis Nabi Muhammad SAW bersabda La tantahikul mar'atu syai'an min maliha illa bi'idni zawjiha tidak boleh seorang perempuan menghabiskan hartanya kecuali dengan izin suaminya. Meskipun itu harta sang istri, akan tetapi sang suami dia adalah kepala rumah tangga. Kecuali kejadiannya seperti ini. Jadi asal hukumnya harus izin dengan suami kecuali kejadiannya sang suami tidak memperbolehkan sang istri untuk memberikan sedekah atau memutuskan hubungan istri dengan bapak ibunya maka ini ya tidak mengapa seorang istri untuk melawan suami pada saat itu tentunya dengan perkataan-perkataan yang baik wallahu alam Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya seorang suami sudah sering bahkan sudah capek mengingatkan dan meminta kepada istri saya agar memakai jilbab. Saya merasa malu dengan istri dan anak-anak tetangga muslimah yang memakai jilbab terlebih lagi bahwa menutupi aurat itu wajib hukumnya. Ajakan dan permintaan saya justru kurang direspon oleh istri saya. Bagaimana menyikapi istri yang demikian dan apakah saya tetap disebut suami yang tidak mampu membina keluarga? Jazakumullahu khairan menyikapinya pertama ikhlaskan niat dalam menasihati istri karena ibu, saudari dan juga bapak-bapak para suami eh, perhatikan baik-baik ini ini penting sekali bahwa nasihat yang ikhlas dari hati akan sampai kepada hati nasihat yang ikhlas dari hati akan sampai kepada hati ketika kita mungkin mengikhlaskan niat kita maka ucapan yang kita sampaikan kepada orang yang kita inginkan kebaikan di antaranya istri kita itu akan masuk ke dalam hatinya meskipun mungkin perkataannya sama hari per hari sama makanya ikhlaskan niat yang kedua berdoa kepada Allah karena yang membolak balikan hati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati anak manusia di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikan hati tersebut sekehendaknya. Maka ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam menasihati sang istri. Kemudian cara yang ketiga yaitu ambil perasaan istri katakan bahwa tidak ada hukum yang Allah buat kecuali paling sempurna dan paling baik, paling lurus, paling kita butuhkan di dunia. Katakan kepada dia juga bahwasanya ingin bahagia caranya cuma taat kepada Allah. Ambil perasaannya. Ambil perasaan sang istri tersebut. Saya tidak ingin istri yang saya cintai dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Engkau adalah istriku yang sangat saya cintai. Maka tidak ada yang bisa me, me, menikmati tubuhmu, rambutmu, lehermu, telingamu, ya, kecuali saya. Maka diambil perasaannya itu ibu-ibu saudari-saudari kemudian sebutkan ancaman-ancaman Allah bagi yang tidak menutup auratnya. Ya, sudah habis waktunya saya cukupkan ini pertanyaan mungkin PR-nya Al Ustaz Al Fadil Abu Qatadah hafizahullah taala apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang buruk itu dari saya pribadi saya cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh